Wahai engkau yang dimuliakan Allah. Bawa rindumu dalam pujian salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa sifat romantisme dalam ibadah. Karena jujur saja, rindu dan romantis inilah yang akan menjadi jalan. Jalan yang teramat sangat cepat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu doa Doa yang begitu sangat luar biasa. Doa sebagai sebuah pernyataan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wal ma'i barid. Subhanallah. Wahai engkau, semoga ini bisa menjadi jalan yang terbaik bagi kita untuk mencintai Rasul kita. Ingat, manusia yang paling pelit adalah ketika namaku disebut kata Rasulullah. Dia tidak mau menjawabnya dengan salam dan salawat kepadanya. Ya Allah ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا الله يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.